Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Ikhwati rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan Yakni pembahasan mengenai meniti manhaj salaf Pada pertemuan yang kemarin dalam kitab Kun salafian alal Jaddah Bersama Al-Ustadz Hafifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memasuki hari yang ketiga yang insya Allah akan kita segera mulai namun sebelumnya kami umumkan kepada para peserta daurah untuk lebih merapat ke depan karena salah satu dari adab menuntut ilmu adalah semakin mendekat dengan sang pemberi ilmu dan kemudian yang selanjutnya diberitahukan kepada peserta daurah untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang ada di yang ada di atas meja. Dan dimohon bagi peserta daurah untuk menyiapkan kitab dan catatannya untuk mengambil faidah dari beliau. Mungkin langsung saja untuk sesi yang pertama dari hari yang ketiga kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita sedang baca dari kitab kun salafian al jadah penjelasan berkaitan dengan seputar eh, manhaj salaf kita kemarin sampai pada pembahasan <coughs> manhaj salaf fil aqidah kita masuk pada kalimat perkataan Syekh Qultu terus lanjutkan بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي في كتابه كن سلفيا على الجدة في ضمن بيانه عن منهج السلف في العقيدة قال حفظه الله قلت فمن مميزات المنهج السلفي الأول ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء Beliau mengatakan penjelasan dari Syekh ini <coughs> Syaikhul Salam bin Salim Suhaimi famin mumayyizat di antara keistimewaan <coughs> dari mana salaf di antaranya adalah satu sabatu <coughs> ahli alal haq wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli ahwa itu tegarnya para pemilik manhas ini di atas al-haq dan mereka tidak gampang kuya sebagaimana kebiasaan alul ahwa yang gampang gonta-ganti pendapatnya kan gampang eh, dia bolak balik <coughs> eh, pendapatnya termasuk di dalam masalah perkara akidah karena saudara mereka adalah akal sehingga ketika datang orang yang akalnya lebih kuat dia akan goyah ketemu lagi orang yang akalnya lebih kuat dia akan goyah lagi sehingga akan goyang-goyang terus lain dengan para a'imah al-sunnah yang mereka menegakkan akidah mereka di atas kitab dan sunnah maka mereka memiliki sikap as-sabat itu sikap tegar, teguh, lebih nampak istiqamah, tidak gampang goyah, tidak gampang berubah. Saya mereka menunjukkan tentang kokohnya akidah mereka dan kokohnya agama mereka. Terus قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد قال حذيفة لأبي مسعود berkata Taifah kepada Abu Mas'ud Inna dalalah Sesungguhnya yang namanya kesatan itu Antarifa makunta tungkir Kamu membenarkan apa yang kamu dulu ingkari wa tungkir makunta ta'rif kamu ingkari apa yang dulu kamu benarkan artinya menunjukkan dia berubah-ubah dulu iya sekarang enggak dulu enggak sekarang iya berubah-ubah Santara menunjukkan santara mereka sangat lemah sekali dalam menegakkan agama mereka wa iya kawatalawun fitin hati-hati kalian dari sikap berubah-ubah dalam agama sehingga gampangnya dia gonta-ganti pendapat ini geser-geser agamanya yang menunjukkan dia tidak memiliki kekokohan di dalam beragama rapuhnya dasar mereka di dalam beragama fa inna dinallahi wahidun karena sungguhnya agama Allahnya satu وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wabil jumlah ringkasnya atau intinya fathabat wal istiqrar bahwa kekokohan dan kemantapan kemapanan fi ahli hadis wa sunnah di kalangan para ulama alul hadis dan ulama sunnah afaf mawa inda alil kalam wal falsafa, wal falsafa yaitu lebih kokoh kekokohannya lebih hebat lebih banyak artinya lebih teguh lebih kuat dibandingkan dengan ahlul kalam dan orang-orang falsafah orang-orang filsafat karena sandaran mereka akal, gampang sekali mereka berubah-ubah dalam ini berpendapat tentang masalah agama. Beda dengan Alusonah yang mereka berangkatnya dari nas, sedangkan dia memiliki sikap tasdik, membenarkan nas-nas dan yakin bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah al-haq maka ini akan terus kokoh sampai zaman kapanpun sehingga keteguhan mereka jauh lebih hebat dibandingkan keteguhan ini orang-orang al-kalam atali filsafat وقال أيضا إن ما عند أوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين Sungguhnya innama inda awamul awamil muslimin au ulamaihim ahli sunnah Sesungguhnya apa yang ada pada ulama pada awamnya kaum muslimin dan para ulama al-sunnah wal jamaah <coughs> berkaitan dengan ilmu mereka, pengetahuan mereka, keyakinan mereka dan tumanina keterangan mereka wal jasmi bil haqqi dan kemantapan mereka, jazmnya mereka di atas al-haq wal qawlu thabit dan <coughs> perkataan yang kokoh wal qat'i bima hum alaihi dan kepastian yang mereka miliki inilah perkara yang amrun la yunasa fihi perkara yang tidak diperselisihkan lagi tidak dipertentangkan lagi <clears throat> bahwa mereka memiliki keteguhan, kekokohan, ketenangan, pengetahuan, keyakinan, ke ketenangan yang lebih mantap. Mereka lebih memiliki ketenangan dan keyakinan yang lebih kuat. Ikhwanillah para ulama ketika menceritakan tentang para tokoh-tokoh alul kalam, alil filsafat, maka semakin mereka itu menuju puncak filsafatnya, hatinya semakin kosong. Jiwa mereka semakin guncang. Mereka tidak bisa memiliki keyakinan seperti keyakinannya kaum muslimin secara umum sehingga mewariskan ketenangan, ketentraman. Orang filsafat enggak? Mereka senantiasa diombang-ambingkan dengan keraguan-raguan. Tidak ada kemantapan di dalam beragama. Sehingga mereka pun mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan mereka <clears throat> dan akhir daripada Filsafat adalah qala wakila, hanya katanya, katanya, katanya, katanya, katanya, katanya. Bagaimana akan mewariskan ketenangan dan ketentraman? Lain dengan kaum muslimin dan para ulama alusunnah yang mereka tegak di atas sikap qala Allah, qala Rasul dan itu dengan penuh keyakinan dalam hatinya ini akan mewariskan ketenangan, keyakinan, kemantapan dalam dia beragama. Tidak ada keraguan sama sekali. Adapun ahli filsafat maka mereka rata ahlul kalam rata-rata mereka terombang ambing dalam keraguan keraguan mereka itu diungkapkan oleh orang-orang yang mereka telah sampai pada tingkatan puncak filsafat dan bahkan mereka kemudian bertobat dari filsafat mereka seperti Ar-Razi kemudian Ibn Rus dan yang lain-lainnya yang dulu mereka juga tenggelam di dalam masalah filsafat dan kemudian mereka Allah berikan taufik dan bertaubat dari tenggelam di dalam masalah filsafat. Al Imam Al Ghazali juga demikian. Beliau di akhir ayatnya diriwayatkan beliau lebih dekat kepada ini kitab Sahih Bukhari <coughs> yang menunjukkan bagaimana beliau selama ini merasa jauh daripada ini qala Allah atau qala Rasul dan lebih melanglang pada ini qala waqila perkataan manusia yang berangkat dari akal dan akal dan akal sehingga tidak mewariskan kemantapan, ketenangan, keyakinan sebagaimana para imam al-sunnah yang senantiasa mereka menegakkan agamanya dengan qala Allah dan qala Rasul yang pasti hak, pasti benarnya. Tidak akan memperselisihkan tentang kekokohan agama para ulama al-sunnah dan awamnya illa man salabahallahu al-aqla wa din kecuali orang Allah hilangkan akal dan agamanya orang mereka tidak punya akal tidak punya agama yang mereka akan mempermasalahkan para ulama al-sunnah orang yang mereka sungguhnya memiliki kemantapan di dalam beragama terus الثاني ومن مميزاته أيضا اتفق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان Di antara keistimewaan yang kedua, ikhwan, ittafaqa ahluhu al aqidah para <clears throat> penganut al-sunnah wal jamaah pemilik manhaj al-firqatun najiyah mereka dalam akidah sepakat maka walaupun para imat eh, para imah ini para imam imam sunnah aimatul madhahib imam imam mereka memiliki banyak perselisihan di dalam masalah fiqhiyah maka lihat mereka dalam akidah semuanya sama sehingga ada ulama yang mengumpulkan tentang ini akidah ini imam empat imam yang empat imam ini mazahib yang mereka memiliki akidah yang sama akidah mereka akidah salafiyah akidah ulusan wal jamaah akidah yang diwariskan di para sahabat Nabi Rasulullah Alim jami'an bagaimana akidah mereka tentang ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang akidah para aimatus sunnah, aimatul madzhab, yang mereka memiliki akidah yang sama, maka seharusnya orang yang mereka merasa atau mengeklaim dirinya bermadhab ini para imam Maliki atau Syafi'i atau Hambali atau Hanafi Pertama kali harusnya mereka melihat akidahnya para imam tersebut. Wa ada mukhtilafihi ma'akhtilafi zaman wal makan dan tidak ada ikhtilaf dalam masalah akidah di kalangan para imam bersama dengan perbedaan waktu dan tempat berjalannya waktu dan tempat akidah alusinah wal adalah sama maka antum melihat seandainya antum mengumpulkan pendapat ulama alusunnah yang bercacaran di, di berbagai penjuru dunia dari ujung timur sampai ujung barat dari kutub selatan sampai kutub utara anda kumpulkan pendapat mereka maka seakan-akan mereka keluar dari guru yang sama, pendapatnya sama, ungkapannya sama tentang akidah mereka tentang ini tentang akidah mereka akan dapatkan perkataan-perkataan yang sama, tidak ada ikhtilaf kecuali dalam perkara sangat-sangat sangat furuk sekali dalam perkara akidah satu dua. Secara umum mereka memiliki akidah yang sama. الثالث وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها yang ketiga ikhwan diantara keistimewaan mereka wa annahum a'lamun nas bi ahwali nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling tahu tentang keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'ali wa aqwali tentang segala perbuatan Nabi dan perkataannya wa adhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha dan mereka orang paling bisa membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang cacat, yang sakim. lidalika faum asyaddun nas hubban li sunnah. Oleh karena itulah mereka adalah orang paling mencintai sunnah wa rasum ala tibaiha dan orang paling semangat di dalam itibak para sunnah wa aktsaruhum walatan li ahliha dan orang yang paling eh, loyal kepada para ahlu sunnah atau para pelaku eh, para pelaku sunnah ini adalah para ayamatu sunnah para ini ulama ahlul hadis ahlul asar al firqatun najiyah al sunnah jamaah bagaimana tidak dikatakan alam nasbi ahwali nabi karena mereka orang yang paling perhatian terhadap hadith-hadith nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka orang paling mengerti tentang keadaan Rasulullah SAW ucapannya perbuatannya kemudian keadaan dirinya <clears throat> paling tahu kan mereka yang paling berkecimpung dengan hadis-hadis Nabi dan paling mengenal tentang yang riwayat-riwayat antara yang sahih dengan yang baik يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقوامهم قولا وحالا لازم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم وافقة له واقتداء به أفضل الخلق شيخ الإسلام ابن تيمية beliau mengatakan Fa inna umat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam al khalqi wa a'lamahum bil haqa'iq wa aqwamahum qawlan wa halan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al khalqi, manusia paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna. Wa a'lamahum bil haqa'iq dan orang yang paling alim tentang berbagai macam hakikat segala perkara wa aqwamahum qaulan wa halan yang paling lurus perkataan dan keadaannya perihalnya paling lurus perkataannya paling lurus maka lazima ayyakuna a'lamun nasbihi a'lamal khalqi bidalik maka ini melazimkan bahwa manusia yang paling mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu pula tentang yakni beliau. Kalau Nabi itu adalah orang yang paling sempurna, paling <clears throat> berilmu, kemudian paling lurus, maka orang yang manusia yang paling tahu <clears throat> tentang Nabi adalah orang yang mereka yakni atau orang yang paling mengenal Nabi, orang yang paling tahu tentang kebenaran. Karena Nabi orang paling lurus sehingga orang paling mengetahui yang paling mendengar Nabi orang yang paling lurus pula wa yakun a'dhamuhum muwafaqan lahu waqtida'an bihi afdalal khalqi dan orang yang paling mencocoki Nabi dan paling mencontoh Nabi adalah seutama-utama makhluk kalau Nabi orang yang paling tahu tentang al-haq maka orang yang paling tahu tentang Nabi adalah a'lamun nas orang yang paling tahu pula tentang al-haq itu sendiri Orang kalau nabi itu orang paling sempurna akhlaknya, perilakunya, keadaannya. Orang yang paling tahu tentang nabi dan orang yang paling mencocoki yakni perilakunya dengan nabi adalah orang paling abdul pula di kalangan para makhluk. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling tahu tentang nabi, maka mereka orang paling alim tentang kebenaran dan mereka orang paling mencocoki dengan para nabi dengan nabi maka mereka pun orang paling abdal paling utama di antara seluruh para makhluk bagaimana orang pengetahuannya minim lebih utama dengan orang mereka pengetahuannya lebih sempurna dan lebih mencocoki dengan nabi tentu tidak demikian yang paling tahu tentang nabi yang paling ya ini tahu tentang kebenaran yang paling mendekati dengan Nabi dalam mencontoh perilakunya maka yang paling lurus hidupnya karena Nabi orang paling faham dan paling lurus hidupnya terus الرابع اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم Yang keempat ikhwan Di antara keistimewaan manhaj salaf ini bahwa i'tiqaduhum anna tariqata salaf as-salih hiya al-aslam wal a'lam wal ahkam bahwa tariqahnya salaf as-salih adalah aslam wa a'lam dan ahkam paling selamat yang paling berilmu dan yang paling yaitu bijaksana yang paling selamat itu yang paling tahu yang paling bijaksana yang paling tepat bersikap yang paling berilmu maka salaf adalah aslam a'lam dan akam bagaimana orang yang <coughs> bodoh dan tidak bijaksana kok paling selamat tentu jauh dari ya ini dari bayangan yang paling selamat itu yang paling tahu dan paling tepat dalam bertindak. Orang paling selamat, orang paling tahu dan paling tepat dalam bertindak. Ini yang aklam dan ahkam. Kalau para salaf dikatakan paling selamat, maka mereka pun yang paling fan tentang kebenaran dan paling ya ini tepat dalam bertindak. Orang paling sukses melakukan praktikum umpamanya ikhwan praktikum kedokteran atau praktikum ini farmasi atau praktikum lab yang lainnya yang bagaimana ikhwan yang paling sukses yang paling berhasil yang paling uh, yang paling selamat dari kesalahan ibaratnya kesalahannya nol siapa itu Hah? yang paling berilmu dan paling tepat dalam bertindak orang yang mereka masuk lab dan dia nggak tahu cuklak apa yang mau dilakukan dengan praktikumnya itu ya masuk lab lo ngalungu aja ya dia hanya telatelo dia hanya mengamingu kanan kiri kanan kiri nggak paham tidak bisa pula berbuat yang tepat bagaimana orang yang paling betul-betul selamat dari kesalahan maka orang yang paling tahu ilmunya dan paling tepat cara berbuatnya maka salaf adalah aslam aklam dan akam la ahlul kalam tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh ahlul kalam bahwa anna tariqata salaf aslam tariqatnya salaf tariqatnya salaf itu aslam ya ini lebih selamat wa tariqatul khalaf aklam wa ahkam Sedangkan tarikhnya Khalaf itu lebih berilmu alam lebih tahu dan lebih bijaksana ini tentu rancu rancu dan akan tergambar selamat dalam pengertian sehingga nggak neko-neko nuklun nggak kreatif bodoh sehingga uh, tidak melakukan kesalahan karena tidak banyak berpikir macam-macam ini mengesankan bodohnya atau ceteknya ilmunya para salaf Tapi yang sesungguhnya Barang siapa yang dia merenung Pasti yang aslam itu yang aklam dan ahkam Bagaimana aslam tapi gak aklam dan gak ahkam Tentu yang aslam, yang aklam dan ahkam Maka Syekhul Islam Beliau mengatakan وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرقة فقال فرية. آه، فرية فقال لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف Sehingga penggambaran mereka tentang salaf itu ikhwan seperti penggambaran orang-orang munafik tentang para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan cepat beriman, gampang beriman, mengikuti Nabi. Apa kata orang munafik? Anu minu kama amanah sufaha. Apakah kami disuruh beriman modelnya para sufaha? orang-orang bodoh Orang belakangan mengatakan para salaf itu kaum tekstual hanya tek tek tek teknya aja terpaku tek tek tek tek tek teknya aja sehingga dianggapnya bodoh nggak punya pemikiran luas nggak tahu ya ini rahasia ilmu dibalik teks tersebut Intinya ingin mendudukkan jadi sebagian orang munafik mendudukkan para sahabat sufaha, jadi para salaf ini juga demikian. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya mereka aklam dan ahkam. Maka kata Syekhul Islam dalam membantah kedustaan ini orang-orang seperti ini, beliau mengatakan laqad kadzabu ala tariqati salaf. Sungguh mereka telah mendustakan tariqahnya salaf. Wa dhallu fi taswib Eh, fitasfi tariqatil khalaf dan mereka telah sesat ketika membenarkan tariqahnya khalaf fajama'u bainal jahli bitariqatil salaf bil kadib alihim wa bainal jahli bil dalal bi taswibi tariqatil khalaf maka mereka telah mengumpulkan antara kebodohan mereka terhadap tariqahnya salaf dan ini kebodohan mereka dan kesatan mereka dalam membenarkan ini tarekohnya khalaf sehingga mereka sungguhnya telah mengumpulkan antara kedustaan dan kebodohan dalam menilai ini para salaf atau manhajus salaf الخامس ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين Yang kelima ikhwan di antara <clears throat> keistimewaan mereka adalah hirsuhum al nasril aqidah sahihah. Semangatnya mereka dalam menyebarkan akidah yang lurus. Sehingga hampir semua para ulama salaf bidangnya apapun, jurusannya apapun, mereka punya perhatian besar dalam masalah akidah. Saya Soleh Fauzan, doktornya doktor fikih. Tapi antum melihat muhadaratnya, muhadarohnya, kitab-kitabnya lebih seakan-akan beliau jurusannya adalah akidah lebih banyak membahas tentang masalah-masalah akidah dalam dalam uh, dalam muhadharah dakwahnya atau dalam kitab-kitab yang beliau tulis banyak beliau menjawab berkaitan dengan masalah atau menulis masalah pembahasan masalah akidah karena memang semuanya mereka tahu apapun spesialis ilmu mereka maka mereka tahu akidah adalah di atas segala-galanya <coughs> wa ta'limun nas dan mereka orang paling semangat wa nas dalam mengajarkan mengajari manusia wa nusrihim dan dalam memberikan nasihat kepada manusia waraddi alal mukhalifin wal mubtadiin dan dalam membantah orang-orang yang menyelisihinya dan alul bid'ah sehingga seringnya para salaf aimatus sunnah para salaf menjadi sasaran caci makian karena bantahan-bantahan kepada para mukhalifin dan kepada al-mubtadiin sehingga mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang berbagai macam kepada para atau sunnah yang sungguh ini merupakan kewajiban kewajiban seorang guru kewajiban seorang pembimbing kewajiban orang memiliki rasa kasih sayang meluruskan yang bengkok kemudian membenarkan yang salah, mengingatkan yang lupa. Ini adalah kewajiban para ini aima para ulama, para orang mereka menginginkan kebaikan bagi umat ini. Seandainya tidak memiliki rasa kasih sayang, kelembutan, keinginan untuk baiknya mereka ya dibiarkan nyemplung sampai tenggelam ke dalam jahanam ya dibiarkan. Tapi ini justru merupakan bagian daripada tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar serta dari kasih sayang mereka terus as-sadis wasatiyatuhum bainal firaq yang keenam di antara keistimewaan manhaj salaf itu adalah wastiyatuhum bainal firaq mereka pertengahan di antara seluruh firqah-firqah yang ada terus dijelaskan oleh beliau Sallallahu memberikan penjelasan يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل Iya, beliau mengatakan ikhwan bahwa ahlu sunnah fil Islam, ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu seperti kahalil Islam bainal milal, seperti ahli Islam, seperti kaum muslimin di antara agama-agama yang ada. Agama-agama yang ada terjebak imma yaitu hulu atau tafrid ifrat atau tafrid kayak ifratnya Nasrani kepada Isa dan tafridnya Yahudi kepada Isa Islam tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani ah ahlu sunnah demikian juga tengah-tengah di antara kaum muslimin yang menyimpang firaquddalah sebagaimana tengah-tengahnya Islam di antara para agama yang ada Lalu diberikan penjelasan beliau berikutnya. وقال أيضا فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي, بس وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam bainal raf bainar rafidi wal khawarij. Lalu beliau memberikan contoh-contoh wastiahnya Ahlussunnah. Fahum wastun fi babi asma'illah. Dalam hal Ahlussunnah wastun tengah-tengah dalam hal asma Allah taala. Dalam keyakinan Ahlussunnah tentang asma Allah bain ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al musyabbihah tengah-tengah antara ahli ta'til yang menolak nama dan sifat yaitu Jahmiyah dengan al tamfil wa yaitu al-musyabbihah dengan orang yang mereka menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Al-sunnah isbatun bila tamfil dan ta, ini <clears throat> isbatun bila tamfil dan tasbihun bila ta'til. Al-Sunnah isbat menetapkan tapi tanpa tamsil dan tanzihun menyucikan tapi tanpa taktil al bidah ikhwan isbat tapi terjerumus dalam tamsil tanzih terjerumus dalam taktil dia pengen menetapkan tapi kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia ingin menyucikan Allah, tapi dengan cara dia kemudian taktil menolak sifat Allah atau nama dan sifat Allah. Faham? Kemudian wa fi babil af'alillah. Dalam hal perbuatan Allah tengah-tengah antara bainal qadariyah wal jabriyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak ada campur tangan sangat sekali dengan makhluk sehingga makhluk bebas sebebas-bebasnya dalam menentukan perbuatannya semua yang terjadi semata-mata kehendak makhluk tanpa campur tangan kehendak Allah tentu ini sesat apakah setiap kehendak makhluk terpenuhi kawan Hah? antum pengen kawin cari akhwat yang bangir, lencir, kuning, suge oh Masya Allah dapatnya ireng, lemu Ndak. Ternyata apa yang antum inginkan gak keturutan. Artinya kendak antum masih terikat dengan kendak yang lain, yaitu kendak Allah Taala. Tidak semuanya orang punya kendak terutat. Ada nggak orang kawin sampai istrinya empat juga tapi nggak punya anak? Ada nggak? Ada. Ada. Saya Fauzan diantaranya beliau nikah dan beliau ta'adud dan nggak punya belum punya anak semua orang nikah pengen punya anak, tapi ada yang mengendaki yang ikatan kedak yang lainnya lagi. Sani alirannya seperti kodaria, maka semua yang berkendak pasti akan terwujud. Maka pernah ada seorang seorang badui kehilangan unta. Kemudian dia datang para ulama kodaria. Ya Syekh doakan agar unta saya ketemu. Kemudian doanya Syekh ini apa? Ya Allah oh orang ini kehilangan unta padahal engkau tidak mengendaki unta itu hilang ah saya nggak butuh doamu kata dia nggak butuh doamu nanti kalau Allah mengendaki unta untaku ketemu dan nggak ketemu juga sama aja artinya tak faham gak tadi antum faham gak titik tanunya itu pentingnya tadi itu ulama Qadariyah ini dia ya Allah uh, orang ini unta kehilangan unta dan ingin ontanya ketemu orang ini kehilangan onta padahal engkau tidak mengendaki onta itu hilang Allah tidak mengendaki langkah ontanya hilang berarti ada perbuatan terjadi tanpa kehendak Allah maka kata si orang badi udah saya nggak butuh doa kamu nanti Allah mengendaki onta saya ketemu dan ternyata nggak ketemu juga nggak ada gunanya ini adalah ini orang yang mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal Jabriyah adapun Jabriyah juga demikian. Semuanya serba Allah sampai menafikan dari manusia yaitu iradah wal istita'ah. Ini kehendak dan kemampuan. Sehingga dikisahkan di antaranya ada ulama ada ulama Jabriyah atau bukan ulama, dia ada bos Jabriyah, juragan Jabriyah bos atau juragan jabria Kemudian kalau diingatkan macam-macam suruh baik, suruh taat, suruh baik, suruh salat, suruh segala macam. Alasannya udah ditakdirkan oleh Allah Taala kata. Maka para karyawan ini mau bagaimana cara mengingatkan bosnya tersebut. Kemudian masing-masing kejadian terjadi. Di antaranya dia orang satu di antaranya lapor ya bos semua ternak-ternak kita, dagang kita dirampok oleh para perampok. Lah kamu lewat di mana? Lewat jalan yang banyak perampoknya. Udah tahu jalan banyak perampoknya nggak boleh situ. Udah takdir Allah Taala. Wow jengkel dia. Demikian pula tentang anaknya, tentang ya ini uh, harta yang lainnya. Maka menjadikan dia marah dengan alasan pilihan Untuk dia tidak marah, untuk orang lain kenapa dia marah? Ini adalah kerusakan yang menunjukkan kerusakan tentang Maman Jabriyah seseorang bahwa Alusuna tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Alusuna malah ini menjadikan kehendak Allah dan e, kemampuan Allah di atas segala-galanya, tetapi Alusuna tidak menafikan adanya iradah dan istita'ah pada makhluk sehingga tidak sebagaimana qadariyah yang melepaskan total dari kehendak dan keadaan kemampuan <clears throat> eh, dari kehendak Allah Ta'ala atau keterikatan Allah kepada makhluk campur tangan Allah dengan makhluk tidak perlu sebagaimana Jabriyah yang mereka serba menyandarkan kepada Allah lalu menghilangkan irada dan istatah dari makhluk <clears throat> dalam hal wa'id dalam hal ancaman antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Murji'ah dia ini mengakhirkan amal irja mengakhirkan amal sehingga mereka adalah orang yang <coughs> sangat besar berkaitan dengan harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Irja itu menunda atau mengakhirkan amal amal tidak berkaitan dengan iman atau terpisah dengan iman sehingga orang yang serusak apapun imannya tetap utuh sempurna sebagaimana imannya orang yang paling saleh dari kalangan para nabi karena iman satu kesatuan dan tidak teri, eh, dan tidak berkaitan dengan amal. Adapun waidia iman dan amal satu kesatuan. Amalnya rusak berarti imannya rusak. Maka pelaku dosa besar mereka kafir khalid dan finar. sebaliknya murjiah pelaku dosa besar mereka tidak ngaruh dengan imannya karena iman tidak berkaitan dengan amal atau amal tidak berkaitan dengan yakni iman sehingga murjiah bermudah-mudahan berkaitan dengan ancaman Allah kemudian rawaidiyah dia gulu berkaitan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala Murji'ah dia seakan-akan dibuat nyaman dan tenang dan aman dari segala macam ancaman Allah wa'idiyah seakan-akan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus <coughs> oh masih uh, dalam hal asmaul iman asmaul iman nama tentang nama iman wadin maka sunnah tengah-tengah antara Haruriyah dan Mu'tazilah dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Nama iman Haruriyah Khawarij Mu'tazilah orang seorang muslim yang melakukan dosa besar dan dia mati belum bertobat tentang nama iman mereka bagaimana Khawarij mengatakan kafir Kemudian uh, eh, Mu'tazilah mengatakan tidak kafir tapi juga tidak muslim sehingga dikatakan mangsilah baina tain. Adapun Murji'ah dan Jahmiyah mereka adalah tetap mukmin yang sempurna. Tetap mukmin yang sempurna karena amal tidak berkaitan dengan iman. Ah, Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah mereka orang yang ber, berbuat dosa besar dan dia mati belum bertaubat maka nama bagi mereka kata al-sunnah mukmin naqisul iman dia masih mukmin belum kafir sebagaimana pendapatnya khawarij dan mu'tazilah tapi dia juga bukan orang yang imannya sempurna seperti pendapatnya murji'ah dan jahmiyah tapi dia adalah mukmin tapi nakisul iman mukmin yang imannya nakis imannya kurang tentang sahabat nabi tengah-tengah antara rawafid dan khawarij rafidah mengkafirkan para sahabat kecuali berapa gelintir raja tiga atau empat orang khawarij yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib atau rafidah gulu dengan Ali khawarij yaitu mengkafirkan Ali satu gulu satu ini tafrid satu ifrat satu tafrid rafidah dia menuhankan Ali sedangkan khawarid dia mengkafirkan Ali sehingga bertentangan total antara khawarid, khawarid dan rafidah demikian pula sikap secara umum kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an ahlus sunnah tengah-tengah antara rafidah dan khawarid tidak tafrid dan tidak gulung Para sahabat kulhum udul. Semua para sahabat adil. Tapi mereka bukan orang yang maksum, bukan orang yang ini maksum sebagaimana Nabi dan tidak gulu kepada para sahabat. Mereka tetap sebagai hamba manusia dan mereka pun tidak maksum. Demikian. Kita pindah pada pembahasan baru yaitu manhaj alil bidah wal ahwa. Manhaj alil bidah wal ahwa. أحسن الله إليكم قال حفظه الله سادسا منهج أهل البدع والأهواء تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة وأهم مميزاته وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة هو حصر التلاقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح Ya, taqaddam Zikru manhaj salaf fil aqidah telah berlalu tentang pembahasan manhaj salaf dalam perkara akidah. Demikian pula wahammu mumayyizati dan beberapa keistimewaan penting dari manhaj salaf ini pada bab yang kelima tadi. Wa anna ahamma ma yumayyiz al manhaj salafi fil aqidah dan yang paling penting yang paling penting dari keistimewaan manhaj salaf dalam perkara akidah ini adalah huwa hasrut talaqi fi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam pembatasan mereka dalam manhaj talaqi atau dalam pengambilan sumber hanya kepada kitab dan sunnah Rasul SAW wa yakuna dhalik muqayyatan bifahmi salafis salih akan tetapi dalam mengambil sumber dari kitab dan sunnah diikat dengan pemahaman yaitu salafus saleh sehingga mengambil dari kitab dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh kalau tidak akan berbeda hasilnya Ar-Rahman ustawa alal arsh mengambil akidahnya dari kitab tetapi orang yang tidak mengikat dengan manhaj salaf dia akan mengatakan kita tidak mengatakan Allah di atas. Karena kalau mengatakan Allah di atas berarti menyamakan Allah dengan lampu. Ini adalah mengambil ayat lalu difahami dengan akalnya sendiri. Bukan di, tidak diikat dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun para salaf tidak seperti itu dalam memahaminya. Makanya al-sunnah talakinya kitab dan sunnah kemudian diikat dengan paham para salafus saleh al bidah mengambil ayat mengambil hadis tapi pemahamannya kembali kepada akal mereka sehingga macam-macam satu pembahasan bisa tiga empat lima jadi masing-masing akalnya tinggal cara mikirnya kayak apa tingkat kecerdasannya kayak apa sehingga Abu Hasan Asari tadinya mutazilan tekek dia dalam asuhan bapak angkatnya mutazilan tekek tokoh mutazilah berubah menjadi asyairah kemudian terakhir berubah kepada salaf rojak tuilah salaf terus وعلى العكس من ذلك منهج أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلاقي عندهم ليس الكتاب والسنة وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على الأقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمغضوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويل ta'wiliha ta'wilan fasida wa alal aqs sebaliknya alul bidah berbeda terbalik berbeda dengan alus sunnah di dalam talakinya min dalika ini walal aqs min dalika man has al ahwa wal bidah <coughs> berbeda dengan manatnya al bidah wal ahwa fa inna masdarat talaqi indahum laisal kitab wa sunnah masdar taliki mereka bukan kitab dan sunnah wa ma huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa suyukhuhum tetapi yang menjadi masdar pengambilan sumber akidah mereka adalah yaitu bid'ahnya para pimpinan mereka, bid'ahnya para imam-imam mereka dan bid'ahnya para suyuh sese mereka sehingga sering mereka mengambil dari pemikiran-pemikiran para pimpinannya sehingga yang sangat diagungkan adalah pimpinannya maka begitu pimpinannya mursid am menulis buku tentang manhas akidah apa disebarkan semua pedomannya adalah ya ini eh, apa yang menjadi kaul daripada mursid am yang menyelisih yang menyelisih ini akan dianggap dia telah ya ini keluar dari uh, kebenaran standar kebenaran adalah pimpinannya atau syuyuh syekh-syekh mereka Syekh mereka mimpi ketemu Nabi, kemudian mengajarkan begini dan begini, lalu menjadi sebuah ya ini agama bagi mereka. Akidahnya diambil dari pelajaran Syekh yang ketemu dengan Nabi. Summa takwilul kitab awis sunnah atau mereka mengambil talakinya itu dari kitab memang dari sunnah memang tapi ditakwil ditahrif mereka melakukan tahrif terhadap kitab dan sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ila ma yuwafiqu ahwa'ahum agar sesuai dengan hawa nafsu mereka sehingga cara membuat tamsil dan pembahasannya sesuai dengan akal mereka Jahmiyah ketika menolak nama dan sifat yang bicara akal mereka bagaimana supaya apa yang mereka yakini itu tergambar sebagai manhat yang hak beda lagi dengan Mu'tazilah yang menolak sifat menetapkan nama akal mereka juga bicara membuat membuat bagaimana logika pemikiran mereka supaya dianggap benar cara berpikirnya asyairah juga demikian sehingga mereka melakukan takwilat terhadap ayat-ayat atau terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktimatuhum alal akal dan bersandarnya mereka kepada akal sehingga Quran dan Sunnah dihukumi oleh akal-akal mereka. Wa alal ahadith al-dhaifah wal wahiyah dan bersandar kepada hadis-hadis yang taif, hadis yang lemah, yang kapur, yang lemah, wal makdubah, bahkan hadis yang palsu, maudhu. Orang yang mereka mendahulukan akal ikhwan, terkadang dalil yang sahih ditolak. Dalil yang daib atau bahkan maudhu dipakai karena cocok dengan akalnya. Contoh hadis iftirakul ummah hadis iftirakul ummah itu ditolak dengan segala macam uraian pembahasan intinya nggak bisa diterima hadis iftirakul ummah karena nggak cocok dengan pola pikirnya kemudian yang riwayat dhaif riwayat dhaif hadis yang dhaif atau bahkan palsu dipakai karena cocok dengan akalnya contoh umpamanya ikhtilafu ummati rahmah ini hadisnya dhaif tapi itu dipakai karena cocok dengan cara berpikirnya itu cocok sedangkan yang sahih iftirak ummah ditolak ini menunjukkan bahwa yang mereka jadikan hakim adalah akal mereka bukan nas yang betul-betul harusnya diikuti dalam segala perkara dari masalah itikad, masalah manhat, masalah e, ibadah, akhlak yang macam-macamnya. Sehingga yang main ada akal mereka. Kemudian watibauhum lil mutasyabih. Mereka mengikuti dengan yang mutasyabih. Harusnya mengikuti yang muhkam. Ayat itu ada yang muhkam, ada yang mutasabih. Orang yang hatinya lurus ikut yang muhkam, semua yang mutasyabih dikembalikan pada yang muhkam. Orang hatinya ada penyimpangan, dia bermain dengan mutasabih. Contoh umumnya dalam masalah akidah yang muhkam Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang lainnya batil. Yang muhkam bahwasanya <coughs> pemilik rububiyah itu yang pantas disembah, yang tidak punya rububiyah sesembahan yang batil yang muhkam orang Quraisy mereka musyrik kafir dan syiriknya itu karena mengangkat makhluk sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah ini muhkam jelas semuanya kemudian mutasyabih contoh mereka berdalil ketika mendatangi kuburan para wali kenapa kamu datangi kuburan para wali mengeluarkan ayat Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim lahum yahsanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Terus apa hubungannya dengan kamu datang ke kuburan kepada para wali ini minta-minta? Ayat ini menunjukkan bahwasanya para wali memiliki kedudukan yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka syarat-syarat diputar-putar sampai supaya logikanya masuk seperti kamu mau menghadap presiden tidak mungkin langsung nyelonong ke presiden pasti cari perantara orang yang dekat dengan presiden sehingga sebagaimana juga saya saya ini orang kampung, orang jauh, oleh lepotan dosa, sedangkan wali orang yang dekat dengan Allah, suci, maka saya jadikan para wali yang punya kedudukan khusus di hadapan Allah ini sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini namanya berdalil dengan yang mutasyabih untuk membenarkan perbuatan mereka membongkar support ini sangat gampang dan tinggal brel brel brel brel brel yang sungguhnya perbuatan mereka persis plek dengan perbuatan musyrikin Quraisy. Adapun sunnah ketika ada yang ada, ada melihat yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam karena yang muhkam ini adalah hunna umul kitab induknya kitab semua ya semua isi kitab menginduk kepada yang muhkam sehingga perbedaan al-sunnah dengan al-bidah al-sunnah mereka senantiasa berpegang dengan muhkam al-bidah bermain dengan yang mutasyabih dan mujmal yang mutasyabih dan yang global kalau global bisa diseret ke sana kemari sedangkan al-sunnah mereka betul-betul memegangi yang muhkam mengambil yang rinci sehingga tidak bermain dengan hawa nafsu mereka terus <clears throat> masih ada satu Eh, wa ta'rifuhum li adillati wa ta'wil wa ta'wiluha ta'wilan fasidan dan mereka itu melakukan tahrif tahrif tapi mereka suka menyebut dengan takwil kenapa ya kawan kemarin karena takwil bisa dimaknai tafsir karena takwil itu memiliki makna positif apa itu tafsir, tafsir. sehingga orang awam kalau kemudian melihat pendapatnya yang menyimpang itu oh itu hanya perbedaan tafsir kok ya hakikatnya mereka tahrif kalau tahrif oh Yahudi tapi kalau takwil oh itu perbedaan penafsiran jadi wajar tafsiran ini dengan tafsiran ini berbeda itu wajar sehingga untuk melunakkan ya ini kesesatan mereka yang sesungguhnya tahrif itu diungkapkan dengan takwil dan maksudnya takwilan fasidan takwil yang fasid takwil yang rusak ada takwil yang sahih takwil yang benar terus يقول ابن القيم رحمه الله وبالجملة فافتراك أهل الكتاب وافتراك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إنما أوجبه التأويل kata Imam bin Qayyim beliau mengatakan ikhwan mobil jumlah intinya atau ringkasnya faftiraku ahlil kitab waftiraku hadil ummah ala salasin wa sabi'ina firqah perpecahan yang melanda ahlu kitab dan perpecahan yang melanda umat ini menjadi 73 firqah innama <clears throat> jabahu at-ta'wil tidak lain yang menyebabkan itu adalah takwil sehingga dengan takwil itu menjadikan perfirqah-firqah Asma sifat saja menjadi berapa firqoh dari firqoh-firqoh yang ada belum mereka tawil-tawil kepada yang lainnya kalau mereka mentakwil dalam masalah akidah itu berani lebih berani lagi takwil dalam masalah fikih-fikih yang dikatakan fikul ashar al fikul ashar sehingga orang-orang liberal kalau dengan Allah aja kurang ajar dengan fikih di bawahnya lagi lebih kurang ajar lagi Sehingga liar cara berpikirnya lebih liar lagi. Terus ويقول ابن أبي العز الحنفي وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافد وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Beliau mengatakan wahal kharajat al khawarid wa tasalat al mutasilah warafad warafadat arwafil tidaklah khawarid itu dia menjadi khawarid tidaklah mutasilah itu menjadi mutasilah itu itizal yang nyempal khawarid dia khurut keluar dan rafidah rawafid yakni raf menolak tidaklah menjadi khawarid menjadi mutasilah menjadi rawafid waftarokatil ummah dan tidaklah umat ini menjadi berpecah belah menjadi 73, 72 atau 73 firqah illa bitakwil al-fasid kecuali dengan takwil yang fasid. Intinya takwil yang telah mengantarkan mereka menjadi berfirqah-firqah dalam beragama ini. Terus. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية Ya, inilah manhaj fadal manhaj al salakahu alul ahwa wal bidah. Inilah manhaj yang dijalani oleh al bidah wal uh, ahwa wal bidah yang menyelisih manhat alusunnah wal jamaah dalam masalah melihat permasalahan dan istidral dan dalam masalah berdalil cara berdalil wa min awamil dan ini merupakan sebesar-besar faktor tafarruqil ummah al-islamiyah sebesar-besar faktor yang menjadikan umat ini berpecah belah menjadi berbagai macam firqah-firqah dengan sebab takwil yang fasid tadi demikian pembahasan tentang itu manhat alil bidah dalam mereka beragama sehingga bisa dibedakan dengan manhat al sunnah al sunnah kitab dan sunnah dengan diikat eh, dengan fahmu salaful ulama pemahaman salaful ulama adapun al bidah Quran sunnah dengan takwilan royu dan akal mereka sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh tariqul uh, tariqul khulas والنجاح وهو باتباع وترك الابتداء أحسن الله إليكم ثم قال الشيخ عبد السلام بن سالم الصحيمي حفظه الله سابعا طريق الخلاص والنجاة هو هو بالاتباع وترك الابتداع قال شيخ الإسلام في كتاب العبودية وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع yeah. Tariqul khulas wa najah. Jalan selamat najah dan solusi dari segala problem yang ada. Tariqul khulas cara untuk melepaskan diri dari segala permasalahan yang ada Wa najah dan agar selamat dari segala kesatan yang ada bagaimana caranya huwa bil tiba bil ittiba wa tarkil ibtida dengan cara ittiba dan meninggalkan ibtida dengan cara ittiba dan meninggalkan bermelakukan bid'ah bid'ah atau membuat bid'ah bid'ah Syekhul Islam belum mengatakan dalam kitabnya Al-Ubudiyah Jima'uddin aslan Inti sari agama ini dua apa itu Allah nak Buddha ilallah kita tidak menyembah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tuntutan tauhid, memurnikan penghambaan hanya kepada Allah taala, membebaskan dari segala bentuk syirik. Yang kedua, wala na'budahu illa bimasyara'a. Dan wala na'buduhu illa bimasyara'a. Yang kedua dan kita tidak menyembah Allah kecuali semata-mata dengan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bukan dengan syariat bid'ah dan bukan dengan syariat yang mengada-ada tapi mencukupkan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا La na'budu bil bid'ah. Kita tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah dengan bid'ah bid'ah. Al bidah jamak dari bidah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Robnya Ikhwan Liqa Liqa Rabbi itu ada dua Liqa yang am Dan liqa yang khas Liqa yang am semua makhluk akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana Allah katakan, Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika katahan famulaqi. Wahai manusia, kalian sekarang ini adalah orang-orang yang semuanya bekerja keras, beramal, bekerja dan pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang saleh, yang taleh, yang muwahhid, yang musyrik, yang mukmin, yang kafir, semuanya akan bertemu dengan Allah taala dalam bentuk dia akan diadili oleh Allah, ditegakkan keadilan di hadapan Allah yang hakimnya adalah Allah sang hakim yang maha adil tetapi liqa yang ini maksudnya liqa yang khos liqa yang khusus liqa yang penuh dengan keridhaan Allah kepada hambanya dan hamba ridha dengan apa yang di ini berikan Allah liqa yang diwarnai dengan kerinduan antara hamba dengan Allah taala ini yang Allah katakan dalam ayat Man kana yarju Allah fa inna ajalal laila at. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah kata oleh hamba Allah, jangan khawatir hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Demikian juga Nabi berdoa kepada Allah taala Allah Allahumma ini as'aluka di antaranya syauqan ila liqa'ik waladatan datan walad nazar ila wajhik Ya Allah aku minta kepadamu rasa rindu untuk bertemu denganmu dan kelezatan melihat wajahmu Liqa ini liqa yang khos Liqa orang yang rindu kepada Allah Yang akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Ta'ala Keridoan dari Allah Melihat wajah Allah kenikmatan yang mengalahkan semua kenikmatan jannah padahal kenikmatan jannah itu mala ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khatara ala qalbin bashar nikmat yang belum pernah dilihat mata didengar telinga walaupun sekedar terlintas dalam hati manusia enggak nikmat surga sedemikian rupa tapi ada nikmat yang akan mengalahkan nikmat surga yaitu nikmat melihat wajah Allah pertemuan khusus dengan Allah Ta'ala kalau Anda ingin berharap pertemuan dengan Allah, syaratnya dua, fal yakmal amalan salihah, beramal saleh, amal yang mencocoki syariat, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun sehingga betul-betul memurnikan eh, ibadahnya hanya untuk Allah semata فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله Allah dalam ayat ini faqad amara Allahu fi hadhil ayah ay yakuna al-amal salihan Allah memerintahkan dalam ayat ini agar amal itu agar seorang yang ingin bertemu Allah dia beramal yang saleh eh muwafiqan li sunnah amalnya itu sesuai dengan sunnah summa amara ayukhlisahu sahibuhu lillah kemudian perintah Allah adalah agar yaitu pelaku amal mengikhlaskan amalnya lillah hanya semata untuk Allah subhanahu wa ta'ala وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا وهذان ركن العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي مثل هذا عن القاضي إياد رحمه الله وغيره الحفيظ ابن كثير dalam tafsirnya beliau mengatakan wahadhani ruknan ini adalah dua rukun Ruknan al, eh, ini ruknal amal al mutaqabbal. Ini dua rukun agar amal itu diterima. La buddha ayakuna khalisan lillah. Amal itu harus tidak bisa tidak harus amal itu khalisan lillah murni semata-mata Allah tidak tercampur dengan lain-lainnya khalisan ikhlas ada orang menggambarkan ikhlas tapi menggambarkannya jijik Ikhlas itu kayak kamu ke belakang, plung plung plung plung kemudian keluar nggak diingat lagi, itu ikhlas. Ingatnya WC. Tapi yang yang Allah gambarkan lebih indah lagi. Murni itu seperti labanan khalisan susu yang murni yang dia keluar Bainadar min wafarsin keluar diantara saluran darah dan saluran kotoran tapi susu yang keluar ini dia tidak setetes pun kecampuran darah dan tidak setetes pun kecampuran kotoran yang keluar susu yang murni uh, penggambaran murni seperti ini tentu jauh lebih baik sehingga murni khalisan amalnya murni untuk Allah tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang akan merusak amal tersebut sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan amal itu sawab sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawab ini benar maka ikhlas makana lillah sedangkan sawab makana ala sunnah. Ikhlas adalah apa yang dilakukan karena Allah dan sawab apa yang dilakukan di atas sunnah Nabi. Waqad ruya mithlu hada al qadhiyat wa Dan semisal dengan ini diriwayatkan dari qadhiyat. Mana qadhiyat? Ini komentar pada ayat huwallazi huwallazi khalaqakum famin huwallazi khalaqakum huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan ayyukum ahsanu amalan kata beliau adalah akhlasukum wa aswabukum Siapa di antara kalian yang paling ikhlas yang paling baik amalnya, maksudnya paling ikhlas amalnya dan paling benar amalnya. Lalu dijelaskan amal itu kalau hanya ikhlas nggak sawab la tukbal tidak diterima. Kalau hanya sawab dan, tidak ikhlas la tukbal tidak diterima. Sampai khalisan sawaban sampai ikhlas dan sawab. Ikhlas adalah makanan lillah, sawab makana alas sunnah ikhlas apa yang karena Allah dan sawab ini apa yang dilakukan sesuai dengan sunnah Wa mimma taqaddama yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini wa la budda min wujudihima mujtama'aini wa la yanfaku ahaduhuma 'anil akhar wa huma al-awwal ikhlasul ibadati lillahi wahda as wa tajridul mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam dan telah berlalu penjelasan bahwa labu dalil sihatil lisihati ayil amal sebuah keharusan untuk dikatakan amal itu benar maka yang diinginkan yaitu anataqarraba bihi ilallah yang kita inginkan dengan amal itu kita ingin takarub mendekat kepada Allah Ta'ala harus memenuhi syartain memiliki dua syarat asas asas asas asas asasia hmm? Asasi ya ini. Asasi ya ini. Yain. Nah. Yang dua yang sangat asas, dua syarat yang sangat pokok yaitu dan, dan tidak boleh kosong dari dua syarat ini yaitu ikhlasul amal ikhlasul ibadah lillahi wahdah dan tajridul mutaba'ah li Rasulillah SAW. Qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahud din. Firman Allah diantaranya sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala dengan tidak mencampurkan dengan sesuatu apapun. Taala وقال تعالى وابتغ Allahu dar al akhirah الآخرة ولا تنس نصيبك dunya wa ahsin kama ahsan Allahu ilaiq. Jadilah kamu akhirat sehingga semua orientasinya dibangun untuk mendapatkan kamu akhirat Fima Allah dengan semua yang Allah berikan kepada Anda yaitu untuk mendapatkan adalah akhirat yaitu untuk mendapatkan kampung akhirat harta, tenaga, jabatan, waktu dan segala macam yang Anda punya semuanya dipakai untuk mencari kampung akhirat karena kampung akhirat ini darul hayawan kampung kehidupan yang hakiki kalau mereka tahu walaupun dengan itu tidak melupakan bagiannya di dunia Artinya dia tetap mengambil bagian dunianya secukupnya untuk berbekal menghadap Allah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat ihsanlah kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada yakni Anda. Mencari kamu akhirat membutuhkan keikhlasan, ketulusan, tidak akan mendapatkan kamu akhirat kecuali orang mereka betul-betul ini tulus. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أنا أغنى شركائي عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه Hadis kursi ini alladzi yarwihi an rabbi hadis yang diriwayatkan Nabi langsung dari Allah taala sehingga bunyinya adalah qala Allah berfirman Allah tapi bukan Quran ana akhna syuraka ani syirki saya zat yang paling tidak butuh kepada suroka sekutu-sekutu dari ahli syirki dari sekutu ah, saya zat yang paling tidak membutuhkan adanya sekutu faman amila amalan asraka ma'i fi ghairi barang siapa yang dia beramal dan dia amalnya menyekutukan Allah denganku taraktu wa syirkah akan aku tinggalkan dia dengan sekutunya tersebut fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirk aw riya'i aw iradatil insani bi amalihi dunya wala budda an yakuna al-'amilu qad qasada bi amalihi wajha Allah subhanahu wa ta'ala wahda fal ikhlas la yata'atta ma'a syirk ikhlas itu enggak mungkin beriringan dengan syirik orang yang syirik pasti jadinya enggak ikhlas awir riya atau diiringi dengan ria Ria penyakit yang merusak keikhlasan kalau syirik itu menghancurkan semua amal-amal dia hancur total kebaikannya nggak ada gunanya sama sekali lagi Arya ini syirik kecil yang merusak pahala amal yang sedang terjangkit penyakit ria au iradatil insan bi amalihi dunia atau tidak akan beriring dengan Manusia beramal dengan amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Amal akhir beramal untuk mendapatkan dunia itu ikhwan ya bisa bentuknya dia beramal yaitu uh, akhirat. sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu. Tapi ketika dia melakukan sama sekali nggak ada keinginan pahala akhirat dan selamat di akhirat. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah penjagaan Allah di dunia agar hartanya terjaga, dirinya terjaga, keluarganya terjaga. Tapi sama sekali nggak ada keinginan mendapatkan kampung akhirat. Ini termasuk orang yang beramal amal akhirat untuk mendapatkan dunia. Atau yang kedua, dia beramal amal-amal akhirat Sholat, puasa, zakat, haji, talabul ilmi, sekolah, segala macam itu Tapi semata-mata untuk mendapatkan dunia Sengaja sekolah agama, jurusan agama Biar punya pangkat, punya gelar Lalu nanti bisa daftar di kantor Bisa kerja, dapat duit Sehingga belajarnya hanya untuk cari duit Dengan wasilah ini belajar jurusan agama Atau dia melakukannya Ini memang semata-mata untuk dunia ini dia datang haji bukan untuk haji tapi untuk ini kulaan barang-barang sama sekali belas tidak berpikir tentang pahala hajinya bukan berarti orang haji nggak boleh dia sambil dagang boleh tapi orang ini semata-mata kesana itu tidak mikir hajinya tapi yang mikir itu mikir dagangnya itu aja kemudian ada lagi yang mereka melakukan amal-amal akhirat amal baik tapi dihancurkan dengan perbuatan syirik. Ini semuanya adalah termasuk diantara orang yang mereka beramal untuk mendapatkan dunia dan itu akan menjadikan dia tidak mendapatkan bagian di kampung akhirat. Maka ikhlas tidak akan beriringan dengan ria dengan amal untuk mendapatkan dunia. La buddha fal ikhlas, eh, la buddha al amal. Maka amal harus betul-betul Ah, labuda yakunal amil maka orang yang melakukan amal ini dia harus benar-benar ini qasada bi amalihi wajah Allah wahda hanya menjadikan tujuan amalnya itu adalah untuk mendapatkan wajah Allah semata. Hada binisbat ma'ala ta'ala kubi syartil awal ini kaitannya dengan syarat yang pertama ikhlas terus وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه وأما الشرط الثاني adapun syarat yang kedua itu maknanya ayyakunal amal alladzi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'a Allahu fi kitabih au oh, sannahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi maknanya adalah hendaknya amal yang kita lakukan itu yang kita jadikan sebagai amal takarub kepada Allah itu muafik yaitu sesuai dengan syariat Allah dalam kitabnya dan yang Nabi sunahkan di dalam sunah sunah beliau mencocoki dengan tuntunan intinya begitu. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فليس هو بحاجة إلى من يزيد وينقص فيه ya. Kemudian beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha bagi kalian agama Islam sebagai agama yang aku ridhoi untuk kalian. Fakat akmalallahu lana Allah telah menyempurnakan untuk kita sekalian ad-dina agama. Qabla yang takilah Rasul ila rafiqil a'la sebelum Nabi pindah yaitu maksudnya Nabi wafat menuju atau bertemu dengan Allah ar-rafiqul a'la sebelum Nabi wafat Allah telah sempurnakan agama karena Nabi manusia harus mati harus wafat sedangkan agama akan langgeng dan langsung dipelihara oleh Allah nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa inna nahnu laha, wa inna lahu lahafidun kami yang menurunkan dzikir dan kami akan menjaga dzikir tersebut sehingga penjagaan Quran dan sunnah ikhwan lafdhan wa maknan lafadznya Allah jaga Quran dengan banyaknya para hufal ribuan atau bahkan jutaan khufat yang menghafalkan Al-Quranul Karim sehingga tidak ada upaya untuk memalsukan Quran sengaja atau nggak sengaja kecuali pasti cepat sekali kewenangan ini termasuk penjagaan Allah Ta'ala termasuk penjagaan matannya penjagaan ya ini makna-makna daripada Quran yaitu sunnah Nabi dengan keberadaan para ulama yang memanggul ilmu ini yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu ilmu ini akan dipanggul setiap zaman oleh ulama yang adil yanfuna funa al ghalin wa intihal al mubtilin wa tawil al jahilin yang para ulama ini yang akan menolak segala sikap gulunya orang ekstrim kemudian uh, membongkar kebatilannya alul batil dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh sehingga agama terjaga keberadaan para ulama yang berkhidmat kepada sunnah siang malam di waktunya untuk sunnah ini termasuk bagian penjagaan Allah kepada agama ini dan sempurnanya Islam ikhwan falaisa huwa bihajatin tidak ada kebutuhan ketika agama telah disempurnakan Allah ilaman yazid wayang yang kosfihi kepada pengurangan dan kepada penambahan dan pengurangan menambah-nambah menjadi gak sempurna dikurang-kurangi juga menjadi gak sempurna sempurna sudah seperti yang diturunkan oleh Allah Taala maka kata Imam Malik ketika turun ayat ini beliau mengatakan mangka <coughs> manibtada afil islami bid'atan fayaroha kasanatan faqad zama anna muhammadan khana risalah barang siapa yang dia membuat bid'ah dan dia pandang bid'ahnya itu adalah kebaikan maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khianat terhadap risalah dan itu tuduhan berat menuduh Nabi berkhianat kepada risalah karena Allah katakan, kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman kata beliau, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina fama lam yakun al yaw fama fama fama lam yakunil yauma dinan fala yakun al yauma dinan apa yang pada hari diturunkan ayat itu bukan agama pada hari ini pun juga bukan merupakan agama agama adalah apa yang Allah turunkan dengan disempurnakan ayat tersebut sehingga tidak butuh pengurangan dan tidak butuh penambahan orang yang mereka menambah-nambah dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah itu diantaranya dia telah menganggap Islam belum sempurna baru akan menjadi kelihatan indah, bagus, baik, cekli, peni, kelihatan masya Allah kalau ditambah dengan bid'ah dia. Kalau enggak tanpa kalau tanpa bid'ah dia kayaknya ada yang kurang agama kaku kayak gitu, enggak luas nggak indah baru indah kalau dia lengkapi dengan bid'ah dia tentu ini tuduhan yang sangat buruk maka kata Ibnu Mas'ud ketika mengomentari orang yang melakukan amal bid'ah di masjid dalam pandangan Ibnu Mas'ud ini amal bid'ah di masjid tidak pernah dilakukan Nabi kayak gini lalu kata Ibnu Mas'ud hakum ya umat Muhammad celaka bener kalian wai umat Muhammad kok ya cepatnya kalian itu sesat dari agama Muhammad lihat tuh para sahabat masih keliaran bajunya belum usang cangkirnya belum pecah lalu beliau katakan kalian ini apakah ingin menjadi satu uh, la'allakum ala milatin ahda min milati rasulillah apakah kamu menyangka bahwa kami itu di atas agama yang lebih lurus dari agama Rasulullah. Kalau dia punya keyakinan amal dia itu lebih lurus, lebih baik dari amal Nabi, bagaimana ikhwan? Ya tentu sesat. Mengatakan amal dia lebih baik daripada amal Nabi. Atau yang kedua, apakah kalian itu akan menjadi ini pembuka pintu fitnah? Orang pelaku bidah itu antara dua ini. Dia merasa amalnya lebih baik daripada amalnya Nabi atau dia akan membuka pintu fitnah bagi generasi berikutnya. وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداء والإحداث في الدين قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Istirahat dulu, kawan. sebentar antum tekek tekek dulu istirahat sebentar kemudian kita mulai lagi